maka dia pun harus tahu lawan dari sunnah yaitu bid'ah ah. tatkala seorang mempelajari tauhid dia pun harus tahu lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa selamat dari kejelekan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang penyair di dalam syairnya menyatakan araftu syarra la li syarri lakin li wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqafi Seorang penyair menyebutkan, saya mengetahui suatu kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, akan tetapi litauqih tujuannya adalah untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang dia tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, yaqa'u maka dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut seorang tidak kenal apa itu syirik maka sangat rawan orang tersebut akan terjatuh ke dalam kesyirikan tatkala datang seorang yang membawa syubhat ia mengatakan perbuatan syirik itu adalah sebagai bentuk menghormati para wali atau orang-orang soleh, sehingga harus datang ke kuburan tabaruk mencari barokah, dia menganggap ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang soleh Inilah bahayanya orang yang dia tidak tahu kejelekan. Dia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat berbahaya dalam keadaan dia tidak sadar. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah sehingga kata beliau fala budda min hadzal amri maka harus orang tersebut mengetahui perkara yang seperti ini itu lawan dari kebaikan mengetahui kecelakaan. kata beliau hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa huwa sahabiyyun jalil Hudzaifah radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menjaga beberapa rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah asmaul munafiqin. Nama-nama orang munafik. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata beliau kana yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syarr wa lam yanhahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Bertanya hal ba'dal khairi minasyar Ya Rasulullah apakah setelah kebaikan nanti akan muncul kejelekan Naam fihi dakhanun Iya akan muncul kejelekan Dan kebaikan akan tercampuri ya. Bahkan akan muncul di sana du'atun ila abwabi jahannam Da'i-da'i yang mengajak manusia ke pintu-pintu jahannam Kata Nabi saw. Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Walam yakul lahu ijtanib hadza. Nabi tidak mengatakan kepada Hudzaifah jauhi yang seperti ini. Jauhi pertanyaan seperti ini, tidak mengatakan demikian. Wala tas'aluan. Nabi tidak melarang Hudzaifah, tidak mengatakan kamu jangan bertanya kejelekan ya. cukup bagimu kebaikan-kebaikan saja Nabi tidak mengatakan demikian bal aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu amma sa'alahu minal fitan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensetujui pertanyaannya Hudzaifah bin Yaman dan menjelaskan kepada Hudzaifah bin Yaman apa yang ditanyakan oleh beliau minal fitan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang akan muncul ya setuju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Hudzaifah menanyakan tentang syar tentang fitnah-fitnah yang akan muncul setelahnya Bayana lahu sallallahu alaihi wasallam al-fitana maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Hudzaifah perkara-perkara fitan wa anna dunya daulun bahwasanya namanya dunia itu terus berputar inilah dunia sehingga kata beliau taratan ya'ti khairan atau khairun wa taratan ya'ti syarun terkadang datang kebaikan datang lagi tahun berikutnya suatu kejelekan inilah keadaan dunia ya. keadaan dunia seperti itu terus berganti sehingga Uthayfa bertanya, "Apakah setelah kebaikan muncul lagi kejelekannya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Na'am." Ya, di sana akan ada dai-dai yang menyeru ke pintu jahanam. Setelah itu di sana akan ada muncul fitnah yang sangat samar. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam demikian. Akan muncul berbagai macam fitnah yang sangat-sangatlah samar sehingga tidak ada yang bisa membedakan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum kemudian kata beliau wa yata'aqabu hadza wa hadza 'ala an ibtila'i wal imtihan maka terus akan bergantian model yang seperti ini, model yang seperti itu muncul fitnah yang bentuknya itu beda lagi Ya, Tujuannya apa? Tatkala munculnya fitnah yang terus bergantian, mungkin bulan ini muncul fitnah seperti ini. Setelah fitnah itu dijelaskan dan manusia faham, muncul fitnah yang lebih samar lagi. Tujuannya adalah untuk ibtila wal imtihan, untuk ujian. Untuk ujian, siapakah orang-orang yang benar-benar jujur di dalam beragama? diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya fitnah. Siapakah orang-orang yang benar-benar dia mengikuti petunjuk Nabi, ikhlas di dalam beragama? Dengan adanya alfitan, ujian-ujian maka akan nampak siapa orang yang tidak jujur, siapa orang yang tidak ikhlas di dalam beragama. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau fala budda an yakunal muslimuna ala istidadin ini yang harus kita perhatikan. Kata beliau fala budda an al muslimuna ala isti'dadin. Hendaklah seorang muslim dia persiapan. Ya, ini seorang muslim diperintah dia untuk siap-siap isti'dad mengambil persiapan muqawamati syar untuk melawan kejelekan. Karena yang namanya melawan kejelekan barakallahu fikum itu harus didasari dengan ilmu orang yang jahil orang yang bodoh tidak bisa mereka melawan kejelekan mau melawan bagaimana orang dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang jelek barakallahu fikum ini yang harus kita siapkan ya, ini yang harus kita siapkan demikian kita harus siap-siap untuk menghadapi asar kejelekan siap-siapnya dengan apa? siap-siapnya adalah dengan ilmu sehingga barakallahu fikum yang namanya talabul ilmi ya talabul ilmi ini perkara yang harus ada pada setiap muslim yang senantiasa dilakukan oleh setiap muslim ini talabul ilmi bahkan ini merupakan ciri khas orang ahlu sunnah ciri khas orang salafi al-qiyamu bid-dini bitalabatil ilmi mereka menghidupkan agama dengan mencari ilmu inilah ciri seorang ahlus sunnah ciri seorang salafi barakallahu fikum untuk menghadapi asyar untuk menghadapi kejelekan sehingga barakallahu fikum Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala Beliau mengingatkan kepada kita tentang orang yang dia meninggalkan ilmu. Orang yang meninggalkan ilmu ini biasanya jalan pertama. Berikutnya orang tersebut dia akan meninggalkan amal. Mungkin yang pertama kali ditinggalkan oleh orang tersebut majelis ilmu Majlis ilmu ditinggalkan sering ditinggalkan ditinggalkan nanti berikutnya akan disusul meninggalkan amalan barakallahu fikum memang pertama kali orang tersebut dijauhkan dari majlis ilmu nanti lama-lama dijauhkan dari sisi amalan barakallahu fikum sehingga kata beliau li alla yaruja syarru alaihim kita harus persiapan dengan ilmu untuk menghadang atau melawan kejelekan supaya kejelekan itu barakallahu fikum tidak tersebar di antara mereka. Nah, kenapa demikian? Kata beliau li anna syarralahu du'a. Karena yang namanya pembawa kejelekan atau kejelekan itu sendiri pun di sana ada dai-dainya. Jadi orang yang menyebarkan kejelekan banyak ya. Jangan dianggap oh ini kalau kejelekan nggak ada dai-nya. Kata beliau justru di sana banyak sekali dai-dai yang mengajak kepada kejelekan ya. Jadi kejelekan itu memiliki dai, penyeru. Harisuna ala rawajihi dan mereka sangat-sangatlah bersemangat untuk melariskan kejelekan tersebut. Ya. Untuk melariskan kejelekan tersebut. Inilah ahlu syar dia memiliki dai-dai dan mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga kata beliau wa yuzayyinuna bizuhru fil qaul sehingga dai-dai yang mengajak kepada kejelekan mereka berusaha menghiasi kejelekan tersebut dengan ucapan-ucapan yang menarik. Ini diantara senjatanya ahlus syar di antara untuk menipu manusia mereka menggunakan zukhruful qaul, ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang menarik. Ya. Sehingga tatkala manusia melihat dia akan tertipu. Masa orang seperti ini dikatakan sesat? Penjelasannya sangat bagus, sangat menarik. Masa dikatakan sesat? Inilah senjatanya syaitan senjatanya iblis laknatul alaih barakallahu fikum maka kita harus hati-hati menghadapi dai-dai yang mengajak manusia kepada kesesatan jangan tertipu dengan ucapan-ucapan mereka jangan karena di dalam penampilan pembicaraannya itu sangat menarik kemudian barakallahu fikum dia ikuti dianggapnya ini benar inilah senjatanya mereka tatkala menyebarkan kejelekan mereka memperindah kejelekan tersebut dengan ucapan-ucapan yang indah barakallahu fikum bahkan terkadang kata beliau ahlu syar di dalam menyebarkan kejelekannya wabil ibaratir rinanah mereka di dalam menyebarkan kejelekan tadi pertama dengan ucapan-ucapan yang menipu yang berikutnya adalah dengan ibarah-ibarah atau kata-kata yang menyedihkan sehingga orang yang mendengarnya itu menangis orang yang mendengarnya itu menjadi iba kasihan sehingga lama-lama ditolong datang seorang datang ke rumah mengetuk pintu kemudian mengajak sholat sambil nangis ya. seperti yang dilakukan jamaah tabligh ya. orang yang nggak tahu akan tertipu akhirnya terbawa ke dalam pemahaman jamaah tabligh inilah senjatanya mereka di dalam menipu manusia dia mendatangkan istilah-istilah yang bikin orang itu sedih barakallahu fikum wa yusamunaha bi asma'in mugharrayatin mereka namakan kalimat tersebut kalimat-kalimat untuk mengikat manusia barakallahu fikum walau lam ta'rifu hadhihi syubhah ya kalau seandainya mereka tidak mengetahui kalau yang seperti itu syubhat tapi kalau yang tahu oh ini syubhat mau nangis mau seperti apa tinggalkan intinya di sini barakallahu fikum hati-hati terhadap dai-dai yang menyeru ke dalam kebatilan Hadihi kata beliau hadihi dakwatu dhalah. Inilah dakwah yang mengajak kepada kesesatan la ausaka an yaruja hadza alaikum dan mereka barakallahu fikum terus berusaha untuk menyebarkan kejelekan kepada kalian mereka tidak pernah berhenti lailan wa nahara malam hari maupun siang hari terus mereka akan menyebarkan kejelekan-kejelekan kapan ada kesempatan digunakan untuk menyebarkan kejelekan-kejelekan karena apa mereka memiliki hari sun mereka memiliki kesemangatan yang luar biasa barakallahu fikum sehingga janganlah tertipu inilah dai-dai yang mengajak kepada kesesatan barakallahu fikum <coughs> maka kata beliau hadza Hudzaifah radhiyallahu taala anhu maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fi hadzal hadis sahih di dalam hadis yang sahih ini wa aqarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersetujui pertanyaannya Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Walam yakul lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Hudzaifah limadza tas'alu anisyar Tidak pernah demikian. Tatkala ditanya tentang kejelekan-kejelekan yang akan muncul, Nabi justru setuju Nabi tidak mengatakan kenapa engkau tanya kejelekan kenapa engkau tidak bertanya keutamaan ini keutamaan ibadah itu ya. Nabi tidak bertanya demikian tapi bal akarahu Nabi mensetujui barakallahu fikum sehingga kata beliau wal fal insanu ala khatarin pada hakikatnya manusia itu di atas jalan yang sangat berbahaya dihadapkan berbagai macam alfitan wal ibtila inilah manusia dihadapkan jalan yang sangat berbahaya dihadapkan berbagai macam fitnah sehingga kata beliau la yuzaki nafsahu maka janganlah seorang itu mentazkiyah merekomendasi dirinya menganggap orang yang baik menganggap orang yang akan selamat dari fitnah ya Jangan seperti itu. Sehingga barakallahu fikum dia tidak takut untuk duduk bareng dengan ahlul fitan. Dia tidak takut untuk duduk bareng dengan orang-orang yang memiliki syubhat. Janganlah kalian merekomendasi dirinya menjadi orang yang selamat kata beliau. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang yuzaki nafsahu. Merekomendasi dirinya orang yang akan selamat sehingga bergaul dengan ahlul fitan pun merasa aman wah kalau saya orangnya kokoh kalau saya orangnya kuat ya. ini ciri-ciri orang yang yuzaki nafsahu merekomendasi dirinya jangan menjadi orang yang seperti ini tatkala syariat memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang jelek menjauhi kejelekan dan menjauhi ahlus syar orang-orang yang jelek Jangan terus kita merasa hebat. Ya, merekomendasi dirinya menganggap lebih aman. Menganggap seakan-akan akidahnya, manhajnya tidak bisa digoyang. Jangan seperti itu barakallahu Oleh karena itu diantara usul ahlus sunnah wal jamaah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul rahimah hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya usul salafi pondasi seorang salafi itu ada tiga kata beliau ya, pondasi seorang salafi itu ada tiga yang pertama adalah tahqiqul ibadah tahqiqul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala ini pondasi yang pertama merealisasikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang tersebut memberikan peribadatan hanya untuk Allah mentauhidkan Allah. Kemudian pondasi yang kedua adalah asam wa ta'ah liwali amril muslimin. Ini pondasi yang kedua. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang pondasi yang ketiga adalah al-hadaru minal bid'ai wa ahlihi orang tersebut meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan juga meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Inilah pondasi salafi. Tatkala salah satunya hilang, maka berarti orang tersebut telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Orang tersebut meninggalkan kejelekan, meninggalkan kesirikan, tapi ternyata dia tidak mau meninggalkan pelaku-pelakunya tidak mau meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah maka yang seperti ini para kalafikum tidak dibenarkan inilah usul salafi pondasi seorang salafi yang pertama mentauhidkan Allah yang kedua mendengar dan taat kepada penguasa dan yang ketiga adalah al-hadaru minal bid'ah wa ahlihi orang tersebut meninggalkan perkara bid'ah dan juga meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah itu adalah kejahatan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, la yuzaki nafsahu, janganlah seorang itu merekomendasi dirinya, menganggap aman. Wala yaqulu ana araftu syara wa yakfi Jangan terus dia mengatakan saya mengetahui kejelekan dan cukup bagi saya hanya sekedar mengetahui kejelekan. Jangan demikian. Bala budaan ya'rifa hadhil umura li khatari Bahkan orang tersebut dia harus mengetahui bahaya tersebut. <coughs> mengetahui bahaya-bahaya kejelekan tersebut. Ya. Kenapa harus mengetahuinya? Li khatariha. Karena bahayanya kejelekan sehingga jangan sampai merasa aman dengan kejelekan tersebut barakallahu fikum kata beliau bala budda an ya'rifa hadal umura li khatariha hendaklah orang tersebut mengetahui kejelekan-kejelekan tersebut karena bahayanya kejelekan-kejelekan tersebut walid walitaqarrara Naam walitukar ririha ala nas. Dan yang namanya kejelekan kata beliau senantiasa diulang-ulang kepada manusia. Jadi mereka di dalam menyebarkan kejelekan itu bukan hanya sekali disampaikan selesai, tidak. Mereka terus mengulang-ulang kejelekan tersebut di hadapan manusia. Sehingga yang tadinya menolak yang tadinya jiwa itu menolak karena ini sebuah kejelekan saking seringnya diulang-ulang lama-lama jiwa itu roha menerimanya ya inilah kejelekan terkala diulang-ulang dan mereka ahlu dalal wa ahlu inhiraf di dalam menyebarkan kejelekan mereka tidak bosan terus diulang-ulang barakallahu fikum kemudian wa da'watu ilal inhirafi wa dalali mustamiratun latang qati'u ini juga yang harus kita ingat. Ya. Beliau memberikan alasan kenapa kita harus mengetahui kejelekan. Ya. Yang pertama kata beliau karena kejelekan perkara yang sangat berbahaya. Yang kedua, kejelekan itu senantiasa diulang-ulang oleh mereka. Ya. Senantiasa diulang-ulang terus, ya. Sehingga kalau kita melihat ahlul dalal, ahlul syirki, ahlul bid'ah orang-orang yang sesat dari kalangan anak musyrikin dari kalangan ahlul bid'ah kalau kita lihat modelnya mereka dari dulu sampai sekarang sama orang-orang musyrikin pun demikian jenis kesirikannya pun sama model-modelnya pun sama alasannya pun sama begitu juga orang-orang hisbiyun mereka pun demikian terus mengulang-ulang subhat yang dulu Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Padahal itu subhat sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Ya. Tapi diulang terus. Inilah ahlu tolal. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus hati-hati dari kejelekan dan harus mengetahui kejelekan tersebut? Kata beliau, wadak watu ilal inhiraf, penyeru kepada penyimpangan dan kesesatan mustamiratun latang kotiu terus berlangsung tidak terputus orang ya. orang-orang yang mengajak manusia kepada kejelekan terus berlangsung tidak berhenti ya ini mati ada yang menggantikan lagi terus ya kotiu ya tidak akan terputus bahkan yang datang setelahnya itu biasanya lebih jelek daripada yang sebelumnya inilah kejelekan oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la ya'ti zamanun walladhi ba'dahu syarrun minhu tidaklah datang suatu zaman suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya sehingga fitnah yang datang berikutnya pun lebih jelek daripada fitnah yang sebelumnya barakallahu fikum ini yang harus kita ingat bahwasanya ada waktu ilal inhirafi wa dalal orang yang menyeru kepada penyimpangan dan kesesatan ini mustamiratun terus-menerus la tanqati'u tidak terputus. <clears throat> Kata beliau Al-ana hunaka man yad'u ila madhhabil jahmiyah wa ila madhhabil mu'tazilah wa ila al-quburiyah wa ila sufiyah wa ila ghairi dzalika da'wati ilal inhiraf kata beliau sekarang ini di sana ada sekelompok manusia yang mengajak kepada madhab jahmiyah ya ada sekelompok manusia yang mengajak kepada madhabnya orang orang jahmiyah ada yang mengajak kepada madhabnya orang-orang mu'tazilah ada yang mengajak kepada orang-orang kuburiyun, ada yang mengajak kepada sufi dan seterusnya. Padahal kelompok yang disebutkan ini ya, ini sudah muncul ratusan tahun. Tapi sama ahlul batil, ahlul dolal terus diulang-ulang ya. Dipelajari lagi madhab Jahmiyah, dipelajari lagi Mu'tazilah, ya, terus kuburiyunya pun seperti itu, sufiyahnya pun seperti itu, terus inilah yang namanya kejelekan terus diulang-ulang oleh mereka mereka tidak bosan barakallahu fikum maka kata beliau falaula lam nata'allam ar-radda ala haula'i wa na'rifu subhatahum la rajab hadhil umur la dhahabatis sunnah kata beliau kalau kita tidak mau mempelajari bantahan kepada kebatilan tersebut ya kalau seandainya kita tidak mau mempelajari rad ala hadis subha tidak mau mempelajari bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah tidak mau mempelajari bantahan kepada orang-orang kuburiyun yang mereka memiliki subhat mengagungkan orang-orang soleh yang mereka memiliki subhat kami tidak beribadah kepada mereka hanya sekedar dijadikan perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah ini kan subhatnya orang-orang ubriyun ya kalau seandainya kita tidak mengetahui subhat-subhatnya mereka la rajat hadil umur maka niscaya ahli sar akan menang dan hilanglah sunnah ini kalau kita tidak mau mempelajari kejelekan ini kalau kita tidak mau mempelajari bantahan-kebantahan kepada subhat mereka maka yang muncul apa yang muncul barakallahu fikum kejelekan itu akan menang sunnah itu akan hilang kalau kita tidak tahu bantahan kepada kuburiyun tatkala mengatakan barakallahu fikum kata mereka bahwasanya nahnu la na'buduhum kami tidak beribadah kepada mereka ini hanya sekedar perantara saja untuk menyampaikan doa kami kepada Allah ya kalau kita tidak tahu itu subhat, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa kita membenarkan orang bagus kayak gini kalau dikatakan musrik. Tujuannya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya mereka hanya untuk sebagai perantara. Ini orang yang tidak tahu, terbawa subhatnya mereka. Tapi orang yang tahu akan mengatakan alasan ini persis seperti alasannya orang-orang musrikin zaman dahulu ya alasan seperti ini persis seperti alasannya orang-orang musyrikin zaman dahulu ya barakallahu fikum dan kalau seorang dia hanya sekedar mencukupkan dengan kebaikan akibatnya kejelekan akan tersebar hilanglah sunnah sehingga kata beliau fala buddha minal muqawamati wala buddha min ma'rifatil maradi wa ma'rifatu ilajihi maka orang tersebut dia harus melawan kejelekan. Dia harus mengetahui penyakit dan juga harus mengetahui obatnya. Kita mengetahui kesesatan Mu'tazilah, kita pun harus tahu bantahan kepada Mu'tazilah seperti apa. Kita harus mengetahui kesesatan kuburiyun. Kita pun harus mengetahui bantahan kepada kuburiyun itu seperti apa. Inilah yang dituntut oleh seorang muslim. Sehingga al mu'minun rahimani wa rahimakumullah seorang muslim, seorang ahli sunnah jangan merasa aman dari yang seperti ini sehingga jangan bersantai-santai sibukkan diri dengan tolabul ilmi <clears throat> kemudian selanjutnya fan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara hudzaifah bi bima yakun wa hadha min alamati nubuwah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada Hudzaifah sesuatu yang akan terjadi. Ini perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan orang-orang dari dan dari kalangan para nabi atau para rasul yang diberi khabar tersebut. Maka kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Hudzaifah mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Wahat min alamati nubuwah. Ini merupakan tanda kenabian. Kenapa? Karena Nabi mengkhabarkan perkara yang gaib, yang belum terjadi. Ya. Ini min alamati nubuwah. Hayatu innahu yukhbiru ani syai'i qabla wuqu'ihi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari sesuatu yang belum terjadi. Ini belum terjadi. Munculnya kelompok-kelompok, munculnya berbagai macam fitnah belum terjadi. Tapi Nabi sudah mengkhabarkan nanti akan muncul doa ila abwabil jahannam akan muncul dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka yang mereka berbicara dengan lisan-lisan kami dan mereka itu min jildatina dari kulit-kulit kami Artinya kadang-kadang orang tersebut menggunakan bahasa Arab, kadang-kadang berpakaian berpentam, apa, berpakaian Muslim, penampilannya penampilan Muslim, seperti itu. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Ini menunjukkan tanda kenabian dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa faidahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dari perkara-perkara fitnah, dari perkara-perkara kejelekan. Apa faedahnya? Kata beliau diantara faedahnya min ajli ayyanabahu an-nasu wa yuhadzirun nas min hadhil umur idza hadatsat. Tujuannya adalah supaya manusia itu hati-hati manusia itu menjauhi perkara tersebut apabila terjadi ini diantara faidahnya. kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan akan munculnya berbagai macam fitnah akan munculnya berbagai macam kelompok ya antara tujuannya barakallahu fikum adalah untuk mengingatkan manusia supaya hati-hati tatkala fitnah tersebut muncul sehingga tatkala fitnah tersebut muncul orang ini sudah hati-hati ini fitnah barakallahu fikum sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad Nabi meng mengkhabarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa atu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah Nabi mengkhabarkan suatu keadaan di akhir zaman akan munculnya fitnah tujuannya apa supaya kita hati-hati dan menjauhi Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang dari kalian, itu hidup lama. Ya. Barang siapa yang hidup panjang dari kalian, kata Nabi maka sungguh akan melihat ikhtilafan kathiro perbedaan yang sangat banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya ini sebagai tanbih peringatan kepada kita. Ya. Sebagai tanbih peringatan kepada kita tatkala munculnya perselisihan. Nabi saw alaihi wasallam mengingatkan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba tatkala munculnya perselisihan yang sangat banyak. Nabi menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidinal mahdiyyin Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalannya al-khulafa urasidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa adu 'alaiha binawajid. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Tatkala muncul perselisian yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin, ikhtilaf, Nabi memerintahkan supaya kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul yang dimaksud sunnah adalah tariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya al-khulafaur rasidun. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wa iyyakum wa muhtasatil umur dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang bid'ah, dari perkara-perkara yang baru. Kenapa kita harus hati-hati? Kata beliau, fa inna kula bid'atin atau kula muhtasatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah perkara bid'ah dan bid'ah itu semuanya adalah sesat perhatikan di dalam hadis ini baik-baik ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah Nabi mengkhabarkan akan muncul suatu fitnah yaitu ikhtilaf perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi juga menyebutkan solusinya. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan tatkala muncul fitnah tersebut. Nabi memerintahkan untuk yang pertama kali berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul dan yang keduanya adalah menjauhi perkara-perkara bid'ah. Ah. Ini sebagai peringatan dari kita ya sebagai peringatan dari kita tatkala kita mendapati fitnah yang seperti ini kita itu harus hati-hati dan menempuh jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Contoh berikutnya kata beliau waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujurin man tabi'ahu la yang kusudalika min ujurihim syai'a Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengacak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada dalal, kepada kesesatan, karena alaihi minal ismi maka dia akan mendapatkan dosa. Mislu asami man tabi'ahu dan dia akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yang kusudali min athamihim syai'a tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka yang seperti ini pun tanbih untuk kita supaya kita hati-hati tatkala menyampaikan sesuatu jangan sampai yang disampaikan itu ternyata perkara yang batil. Kenapa? Karena kalau ternyata yang disampaikan perkara yang batil dia akan mendapatkan dosa juga akan menanggung dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, "Qulu hadza min ajli an yakuna nasu ala ma'rifatin wa basiratin idza hadasat hadhil umur." Ini semua kata beliau. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hal yang akan muncul. Ini semua kata beliau supaya manusia benar-benar di atas ilmu, di atas basirah, tatkala muncul fitnah seperti ini. Ya. Orang tersebut di atas ilmu, di atas basirah, tatkala menghadapi fitnah tersebut. Fayakunu indahum istidadun limuqawamatiha wa tahdhiri minha ala yakhtaru biha ini faedahnya sehingga orang tersebut ya tatkala dia sudah tahu akan muncul berbagai macam fitnah fitnahnya sudah disebutkan oleh Nabi seperti ini seperti ini jalan keluarnya juga sudah disebutkan yaitu mengikuti jalannya Nabi dan menjauhi perkara bid'ah maka di antara faedahnya orang tersebut pun akan siap-siap menghadapi fitnah tersebut wa minha dan akan mentahdir dari perkara-perkara kejelekan tersebut ya. karena sudah tahu wah ini fitnah ini ini subhat sehingga ditahdir hati-hati dari ucapannya si fulan ini adalah subhat ini adalah fitnah wa ala yaghtaru biha dan orang tersebut pun mereka tidak akan tertipu ya dengan subhat-subhat yang dimunculkan barakallahu fikum Kemudian ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, fa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu fin nihayah. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azraqa hadza. Mada yaf'alu? Di ujung hadis, hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bertanya, setelah bertanya kejelekan-kejelekan yang akan muncul, muncul fitnah ini, muncul dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, ya. Di ujungnya Hudzaifah bertanya, ya, sa'ala Rasulullah SAW alaihi wasallam idza adraka yaf'al? Bertanya kepada Nabi SAW apa yang harus diperbuat tatkala mendapati fitnah yang seperti ini. Ya. Perhatikan di sini. Hudzaifah bertanya kepada Nabi, apa yang harus diperbuat tatkala mendapati fitnah seperti ini? Maka Nabi mengatakan qala lahu. Nabi mengatakan kepada Hudzaifah, ya. Barakallahu fikum, apa yang harus dilakukan tatkala muncul fitnah seperti ini? Kata Nabi, hendaklah yang pertama antal zama jama'atal muslimin hendaklah engkau senantiasa berpegang teguh dengan jamaatul muslimin wa imamahum dan imamnya mereka ini yang diperintahkan oleh Nabi tatkala muncul fitnah adalah berpegang teguh dengan jamaatul muslimin siapakah yang disebut dengan jamaatul muslimin <clears throat> yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita supaya berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Kita harus benar-benar faham. Karena di sana ada suatu kelompok yang menamakan dirinya adalah jamaatul muslimin. Ya, ada disingkat jamus. Ya. Kepanjangannya jamaatul muslimin. Dan mereka menganggap sayalah yang benar Ya, karena Nabi memerintahkan kalau muncul fitnah berpegang teguh kepada jamaatul muslimin. ia harus mengikuti jamaah saya. Karena jamaah saya namanya jamaatul muslimin. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan jamaatul muslimin di sini? Maka telah dijelaskan oleh para ulama. Mal muradu bi jamaatil muslimin. Apa yang dimaksud dengan jamaatul muslimin? Yang dimaksud dengan jamaatul muslimin kata beliau atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Aziz di dalam kitab beliau Sarah Tohawiyah ulama mutaqaddimun ya, ulama al-mutaqaddimun ulama zaman dahulu beliau menjelaskan arti jamaatul muslimin kata beliau jamaatul muslimin hum as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa tiba'uhum hudan wa khilafuhum dolalun perhatikan yang dimaksud jamaatul muslimin jadi yang dimaksud jamaatul muslimin adalah mereka para sahabat jamaatul muslimin mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini disebut jamaatul muslimin. <clears throat> mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Inilah yang disebut jamaatul muslimin. <clears throat> Jadi kalau ada suatu kelompok mengatasnamakan dirinya jamaatul muslimin, tetapi amalan mereka tidak mengikuti ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain tidak mengikuti bimbingan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah berarti ini hanya sekedar nama ya hanya sekedar nama saja namanya jamaatul muslimin tapi yang diikuti bukan bimbingan para sahabat tapi bimbingan pimpinannya kalau pimpinannya mengatakan A ikut A ya walaupun itu menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang dimaksud dengan jama'atul muslimin. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Barakallahu fikum. Fatiba'uhum hudan dan mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat ini merupakan petunjuk. Ya. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena mereka lah para sahabat yang mengetahui Islam secara utuh. Tahu kapan diturunkan wahyu, sebabnya apa, untuk apa, maksudnya apa. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga mengikuti mereka para sahabat merupakan petunjuk wa khilafuhum dalalun dan menyelisih mereka para sahabat adalah merupakan kesesatan. Jadi kalau ada seorang beragama dia sudah menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, berarti orang tersebut dia telah sesat. Walaupun dia mengatasnamakan jamaatul muslimin, ya. Maka di sini Nabi memberikan nasihat kepada Hudzaifah bin Yaman kalau kita mendapati fitnah ya, yang disebutkan tadi apa yang harus dilakukan Nabi mengatakan berpegang teguhlah dengan jamaatul muslimin ada pun yang dimaksud jamaatul muslimin adalah mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nah sekarang selanjutnya dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i apa itu hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin hakikatnya bagaimana berpegang teguh dengan jamaatul muslimin ya hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin yaitu mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik kata beliau nah kata Imam Syafi'i rahimahullah hakikat seorang berpegang teguh kepada jamaatul muslimin ana man qala bima jamaatul muslimin faqad lazima jama'atahum wa man khalafa ma taqulu bihi jama'atul muslimin faqad khalafa jama'atahum alati ummira biluzumiha kata beliau hakikat seorang berpegang teguh dengan jama'atul muslimin hakikatnya adalah orang tersebut berbicara seperti apa yang diucapkan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya. orang tersebut berbicara seperti apa yang diucapkan oleh para sahabat maka kalau orang tersebut sampai ucapannya menyelisih apa yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum berarti mereka telah menyelisih jamaatul muslimin yang diperintahkan untuk mengikutinya inilah hakikat berpegang teguh dengan jamaatul muslimin barakallahu fikum yaitu berbicara seperti apa yang diucapkan mereka dan jangan menyelisih tatkala para sahabat mengatakan ini haram ya kita katakan haram jangan terus tapi menurut eh, pimpinan saya nggak apa-apa yang seperti ini yang penting kan hatinya tidak bisa seperti itu barakallahu fikum <clears throat> inilah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata beliau hadhihi minal usmati minal fitani. Inilah merupakan penjagaan dari fitnah ya. Penjagaan dari fitnah itu dengan mengikuti jamaatul muslimin. Yang dimaksud jamaatul muslimin mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ai antaku nama jamaati. Hendaklah orang tersebut bersama dengan jamaah yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain wa nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil tizami jamaatil muslimin nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat supaya kita bersama dengan jamaatul muslimin itu jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Akhrajahul Hakim dikeluarkan oleh Imam Al Hakim di dalam kitab beliau Al Mustadrak pada jilid yang pertama halaman 115. Nabi mengatakan, Ya dullahi alal jamaah wa man sadza sadza Nar tangan Allah Subhanahu wa taala alal jamaah di atas jamaah. Artinya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Maka barang siapa yang dia memisahkan diri yaitu tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, maka sungguh dia telah memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Ini orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi orang-orang yang dia menyelisih jamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man khalafal jamaah, faqad khala'a ribqatal islami min unukihi." Barang siapa yang dia menyelisih jamaah, itu jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, faqad khala'a kotal Islam min unukihi berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya maka Syekh Saleh Fauzan beliau menyebutkan wala yakunu jamaah illa bisyartain tidaklah dikatakan jamaah kecuali tatkala terkumpul dua syarat setelah dikumpulkan dalil Syekh Saleh Fauzan menyimpulkan tidaklah dikatakan suatu jamaah kecuali tatkala terpenuhi dua syarat an yakuna minhajuhum alkitab wa sunnah wa minhajus salafi salih yang pertama dikatakan suatu jamaah ya. yang pertama dikatakan suatu jamaah ya. hendaklah jalan yang mereka ikuti adalah jalan Alkitab wa sunnah juga jalannya as-salafus soleh Ini yang pertama. Jalan yang ditempuh oleh orang tersebut mengikuti Alkitab wa sunnah juga mengikuti jalannya as-salafus soleh Inilah baru bisa dikatakan jamaah. Sehingga kalau orang tersebut masih menyelisih jalan Al-Qur'an, masih menyelisih jalan as-sunnah, tidak bisa dikatakan jamaah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua an yakuna laha imamun muslimun tarji'u ilaihi. Hendaklah orang tersebut dia memiliki pemimpin ya, waliul amr yang dia senantiasa taat kepadanya, kembali kepadanya. Ini syarat yang kedua. Ya. Kalau orang tersebut dia mengikuti jalan Alkitab Sunnah tapi dia nggak mau taat kepada pemimpin, ya tidak bisa dikatakan jamaah sehingga syarat yang kedua hendaklah dia memiliki imam yaitu penguasa yang dia akan kembali kepadanya mentaatinya dan seterusnya barakallahu fikum kalau terkumpul dua perkara ini jalan yang dia tempuh mengikuti Alkitab Sunnah mengikuti manhajnya salafus saleh kemudian dia menjadikan waliul amr penguasa sebagai orang yang untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf Inilah yang disebut dengan al-jamaah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah. Hadis-hadis yang menjelaskan bab ini perintah supaya kita mengikuti jalannya para sahabat, perintah supaya kita berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, perintah supaya kita mendengar dan taat kepada penguasa sangatlah banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda <clears throat> ini tariqun fikum ma intamasaktum bihi lang tadilu ba'di kitabullahi wa sunnati di antaranya adalah satu dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Tamhid jilid yang ke-24 halaman 331 Nabi mengatakan inni tarikun fikum aku tinggalkan untuk kalian ma intama bihi apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan perkara tersebut ya lang tadilu ba'di kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku apa itu yang pertama adalah kitabullah wasunnati yang pertama adalah Al-Quran dan sunnahku kata Nabi itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menjamin kalau orang tersebut benar-benar mengikuti kitabullah Al-Quran mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang tersebut akan selamat tidak akan tersesat sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau sayati fil ahadisi halatul ghuraba fi akhir zaman dan akan datang hadis-hadis yang lainnya lagi tentang keadaan orang yang asing di akhir zaman akan datang pembahasannya dalam kitab ini bagaimana keadaan orang-orang yang dia barakallahu fikum orang yang asing di akhir zaman barakallahu fikum ini diantara dalil yang memerintahkan kita supaya berpegang teguh kepada Alkitab Basuna, Sunnah. Kembali kepada bimbingan Alkitab Basuna Sunnah dengan mengikuti manhajnya salafus saleh. Adapun dalil yang memerintahkan supaya kita mendengar kepada imam kita, penguasa kita, ini juga sangat banyak. Di antaranya adalah hadisnya Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asam wa ta'atu alal muslimi fima ahaba wa kariha malam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata kata beliau hendaklah mendengar dan taat kepada penguasa muslim dalam perkara yang engkau cintai atau dalam perkara yang benci-benci ya, jadi mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang dicintai atau dalam perkara yang dibenci malam yukmar selagi tidak diperintahkan untuk bermaksiat umi umira maksiatin apabila diperintahkan oleh penguasa tersebut untuk bermaksiat maka falasama wala ta'ata tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada penguasa tersebut barakallahu fikum innama ta'atu lil ma'ruf yang namanya taat kepada penguasa itu dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik barakallahu fikum dan di sana masih banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang arti jamak tadi <coughs> Kata beliau, diantaranya adalah hadis-hadis tentang keadaan orang yang asing di akhir zaman. Wa ma lahu minal ajri yang menjelaskan tentang keadaan pahala yang didapatkan oleh orang yang asing di akhir zaman. Wa mulazamatu jamaatil muslimin. Maka kata beliau yang namanya berpegang teguh dengan jamaatul muslimin itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum fihal usmatu. Ya, ini fihal usmah ini keselamatan ya merupakan keselamatan terjaga dari kejelekan ini orang yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain tapi sebaliknya man sada an jama'atil muslimin fahuwa ala khata'in dan barang siapa yang dia menyelisih jamaatul muslimin tidak mau mengikuti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka ini merupakan khataun kesalahan kesalahan yang fatal wa ala safiril halak dan orang tersebut berada di ujung kebinasaan pasti orang tersebut akan binasa sehingga kata beliau alaika antal jama jamaatal muslimin wa imamil muslimin dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaatal muslimin yaitu mengikuti jalannya para sahabat dan mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin yakni bisam'i wa ta'ati liwali amril muslimin yaitu senantiasa untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin la takun wal jama'atu la takunu illa bi imam yang namanya jamaah tidaklah terwujud kecuali dengan adanya penguasa kalau nggak ada penguasa yang ditaati yaitu namanya bukan jamaah. La buda minal imam wala yakunu jama'atan biduni imam yaquduhum wa yuhmihim wa yadiru su'unahum. Maka kata beliau, tidaklah terwujud suatu jamaah tanpa adanya imam yang dijadikan tuntunan yang akan melindungi mereka bahkan akan mengatur urusan-urusan mereka sehingga kata beliau fala buddha min imamin yarji'una ilaih sehingga yang namanya jamaatul muslimin harus di sana ada penguasa yang ditaati sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan jamaatul muslimin tatkala terpenuhi dua syarat orang tersebut mengikuti Al-Qur'an dan sunnah mengikuti manhajnya salafus saleh yang kedua di sana ada imam pemimpin penguasa yang ditaati wallahu a'lam bisawab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.